Semoga kita semua senantiasa di dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam istiqamah di atas jalan siratal mustaqim yaitu jalannya ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyun والسلفيات Ikhwani fi din wa akhwati fillah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita lanjutkan Pembahasan kita pada kaidah As-Sadisah kaidah yang keenam Dari beberapa kaid Yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Bazmul Hafidahullah taala di dalam khuruj min fitnatil fit, min fitnanil hizbiyah dalam kita terlepas dan keluar dari fitnah-fitnah hizbiyah Naam yaitu fitnah dari golongan-golongan selain ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyin Kaidah yang keenam berkata penulis hafizahullah wa hiya qaidatun aidha muhimmatun adalah kaidah yang sangat penting pula dari kaidah-kaidah sebelumnya. Al-fitanu idza akbalat khada fiha jami'un nas takharrusan wa lam ya'rifha illa al-ulama'u fa idza adbarat arafaha jami'un nasi linataijiha as-sayyi'ah bahwasanya fitnah-fitnah apabila datang khadha fiha jami'un nas maka kebanyakan manusia tenggelam di dalamnya Naam terhanyut di dalam fitnah tersebut lalu kemudian melakukan berbagai kedustaan atau kebohongan-kebohongan. Naam, untuk membela syubhat atau fitnah yang dia berada di dalamnya, tenggelam di dalamnya. Walam ya'rifa illal ulama dan fitnah-fitnah yang datang tersebut tidaklah mengetahuinya melainkan al ulama. Naam. Yakni fitnah datang pada awalnya tidak mengetahui kebanyakan manusia yang mengetahuinya adalah para ulama. Tetapi idza ada barat arafaha jami'un nas. Kalau fitnah itu sudah berbalik Naam, sudah hendak pergi meninggalkan kita arafah jami'un nas, barulah kebanyakan manusia, seluruh manusia mengetahui fitnah tersebut linataijiha sayyi'ah karena sebab na'am kejelekan-kejelekan yang telah ditimbulkannya dari fitnah tersebut na'am yakni nanti fitnah tersebut sudah selesai telah berlangsung barulah kebanyakan manusia itu tahu bahwa memang dia sebelumnya telah tenggelam di dalam fitnah tersebut dan telah membuat kerusakan-kerusakan dalam fitnah tersebut waliyadzubillah Naam tetapi di awal datangnya dia tidak mengetahui dan tidak mau mengembalikan ke para ulama sehingga dia berbuat dengan semaunya Naam dan dia tidak sadar kalau dia telah membuat berbagai kerusakan fitnah dalam fitnah itu dan dia mengetahuinya setelah fitnah itu hendak atau fitnah itu telah terjadi dan hendak pergi Naam atau meninggalkan kita Naam barulah menyesal Kenapa seandainya dari awal dia mengembalikan kepada ulama Naam dan tentunya terkait dengan kaidah-kaidah sebelumnya kepada ulama dan ulama itu bertingkat-tingkat. Nah, sebagaimana pada kaidah sebelumnya sekali lagi ikhwani wa akhwati fillah bahwa para ulama juga kita bertingkat-tingkat. Naam, ada yang memang memiliki kekhususan di dalam mengetahui afrod warijal, mengetahui individu-individu sehingga individu tersebut orang tersebut memiliki bahaya-bahaya syubhat sehingga diperingatkan untuk berhati-hati darinya dan menjauhinya. Tetapi ketika kita bermasa bodoh dan tidak mau tahu dengan nasihat-nasihat ulama tersebut yang memiliki kekhususan dan mumarasah, perhatian dan pengalaman dalam perkara tersebut, kita bermasa bodoh dan tidak mau tahu, kemudian kita berdalil dengan yang umum-umum bahwasanya para ulama kita yang lainnya tidak berbicara demikian atau tidak menjelaskan tentang individu tersebut, tentang orang tersebut demikian dan demikian. Naam, sehingga dia memilih bermasa bodoh dan memilih para ulama yang bahasanya lebih umum. Nah, pujiannya lebih umum. Padahal ulama yang lainnya yang memiliki kekhususan pengalaman itu keterangannya lebih khusus. Nah, maka kalau kita mau menerapkan kaidah Islam, kaidah syariah bahwa keterangan yang mufassal itu muqaddam dari keterangan yang mujmal, dari yang global. Nah, tentunya yang rinci lebih didahulukan daripada yang global. Kita ambil yang rinci dan kita tinggalkan yang global. Demikian kaidah yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Wahadhihi al-qa'idatu tushiru ila manhajin muhim fit ta'amul ma'al fitan. Dan kaidah ini ikhwani fid din wa akhwati fillah mengisyaratkan kepada kita manhaj yang sangat penting, metode yang sangat penting di dalam ta'amul, dalam bermuamalah bersama fitnah-fitnah yang ada. Wa huwa ayyabta'idal muslimu 'anil fitan biluzumil ulama, yaitu hendaklah seorang muslim menjauhkan diri dari segala fitnah dengan berpegang teguh kepada para ulama al-kibar. Nah, kepada para ulama besar. Nah, ini juga mengingatkan kita sekali lagi kepada kaidah-kaidah yang sebelumnya bahwa ulama itu bertingkat-tingkat. Naam, ada ulama kibar, ada juga ulama yang sigar. Naam, ini adalah suatu hal yang ma'ruf di kalangan para ulama bahwa ulama itu bertingkat-tingkat sebagaimana sahabat. Ada sahabat yang sigar, yang kecil, ada sahabat yang pertengahan, ada sahabat yang kibar demikian pula tabi'in dan seterusnya. Ini suatu hal yang masyhur dan ma'ruf. Sehingga kita harus mengakui bahwa ulama itu terbagi-bagi bertingkat-tingkat. Ada ulama kibar, ada ulama sigar. Maka hendaklah dalam menghadapi fitnah-fitnah kita berpegang teguh kepada ulama-ulama al-kibar. Naam, ulama-ulama kibar. Sekalipun bukan kita menyepelehkan para ulama-ulama kita yang sigar, tetapi alal yakin mereka pun menganjurkan kita, mengarahkan kita untuk kembali kepada ulama kibar. Naam. Termasuk dalam hal ini masyayikh ya para ulama kita di Yaman yang merupakan murid-murid dari Syekh Mukbil. Semua mereka menganjurkan dan mengarahkan kita untuk kembali kepada para ulama al-kibar. Amsal seperti semisal Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Naam. Dan bahkan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafidhahumullah taala jami'an. Naam. Apalagi khususnya dalam masalah-masalah fitnah, selalu mereka mengarahkan dan menganjurkan kita kepada mereka. Nah, demikian ikhwani fiddin azakumullah. Kalau semua ini kita menempuh, maka tidak akan ada perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin dan khususnya lusun awal jamaah salafiyun. Naam, wala yakhudu fiha wa yatrukuha. Tidak boleh dia naam berdebat ya. Ngeyel di dalam permasalahan fitnah-fitnah tersebut dan meninggalkan para ulama-ulama kibar. Tidak mau mengambil kembali kepada ulama kibar. Tapi dia lebih memilih debat di dalamnya. Ngeyel. Naam. Dan insya Allah seorang muslim yang memiliki fitrah yang lurus bisa mengetahui orang-orang yang seperti ini. Ciri-ciri orang-orang yang selalu khaud terhadap fitan. Selalu berdalam-dalam kemudian membantah kiri kanan ngeyel dalam perkara fitnah. Tidak mau mengembalikan kepada ulama al-kibar ini sangat bisa diketahui di lapangan dakwah dalam keseharian orang-orang yang seperti ini. Nah, sehingga pantas untuk ditinggalkan dan tidak mengambil ilmu darinya karena berbahaya. Nah, orang-orang yang terbiasa al-khawd ya di dalam perkara-perkara fitnah dan meninggalkan ulama al-kibar. Naam wala wa yanzuru madza yaqulu ulama al kibar kibar zam, ya hendaklah dia melihat apa yang diucapkan ulama kibar lalu dia berpegang teguh dengannya wala yashghal nafsahu fi hadhil fitan tidak boleh dia ngeyel-ngeyel kemudian menyibukkan dirinya debat memberikan argumen-argumen ke sana kemari Naam, di dalam fitnah-fitnah tersebut cukup ittiba kepada ulama al-kibar, khalas cukup. Berhenti diam. Nah, ikuti ulama. Kalau minimalnya menunggu. Kalau hatimu masih tidak bisa menerima, diam dan menunggu. Nah, untuk perkara selanjutnya, tapi jangan mendebat kiri kanan. Jangan menyebarkan fitnah kiri kanan, membuat subuhat, mempengaruhi orang. Padahal mereka orang-orang tersebut telah mengikuti ulama al-kibar tersebut. Nah, demikian ikhwanifidin azakumullah. Azakumullah. Limada? Lianna al-fitan yakhudu fiha al-jami' takharrusan bila hujjah wa burhan ilm. Kenapa? Karena fitnah-fitnah memang kebanyakan di awal datangnya kebanyakan manusia, kebanyakan orang naam berdebat-debat di dalamnya. Naam. Ya, selalu memberikan argumen-argumen di dalamnya yang padahal itu takharrusan. Ya, disertai dengan kebohongan-kebohongan semata-mata untuk membela diri tanpa hujah, tanpa burhan, tanpa ilmu. Naam, tanpa ilmu. Sekalipun pada dasarnya kesannya itu adalah ilmu. Naam, dengan memberikan usul, kaidah-kaidah usul demikian-demikian. Naam, padahal itu menurut dirinya sendiri yang tidak pantas untuk dia sandarkan kepada ulama Ternyata ketika ditanyakan ulama tersebut bari umminhu, berlepas diri dari usul dan kaidah-kaidah yang dia sebutkan. Naam, fahada adalah al-khawd. Ini merupakan khawd yaitu debat-debat tanpa hujjah, tanpa burhan, tanpa ilmu. Naam, wahad al khawd mudiyatun lil waqt. Hal yang seperti ini sangat melalaikan waktu. Wa yakunul insan fi mithli hadzal khawd musanidan lil batil muhariban lil haqqi wa huwa la yash'ur wa la yuridu dhalik. Terkadang na'am, kita katakan debat-debat yang semisal ini terkadang mereka na'am musani dan lil batil. Ya. Menguatkan kebatilan. Na'am. Ya, terkadang dengan argumen-argumennya itu justru bukan membela al-haq. Ya, justru membela kebatilan dan bahkan memerangi al-haq ya tetapi wahwala yash'ur dia tidak rasa dia tidak dia tidak sadar dengan hal tersebut Nah, sekalipun memang kita akui bahwa dia tidak punya niat untuk membela kebatilan, memerangi al-haq. Tapi karena ngeyelnya dia, khautnya dia tadi ini. Naam, kebiasaannya mujadil, debat-debatnya dengan argumen-argumennya, ternyata dia ini membela al-batil dan memerangi al-haq. Naam, dia tidak sadar. Wa nas'alullah assalamu wal afiyah. Ya. Tapi orang yang seperti ini ketika kita sudah pahamkan, sudah nasihati satu, dua, tiga kali, bahkan kita datangkan orang lain memberikan nasihat. Ya, para ustadz berkali-kali dan tetap maka ini kita hukumi bahwa orang ini naam, orang yang keras kepala, mu'anid, ngeyel, tidak pantas mengambil darinya ilmu. Dan harus dijauhkan dari mad'u, agar madu ini selamat dari subhat-subhat dan fitnahnya karena memang sudah dibaca bahwa kepribadian ya karakter orang-orang yang seperti ini adalah mujadil kerjanya debat-debat dan suka membantah-bantah sekalipun ditampilkan padanya ulama kibar bahkan kuzur dan jumhur ulama kebanyakan ulama tetap saja yang dibela adalah seseorang yang dia cintai seseorang yang memang dia sudah jatuh cinta padanya dan selalu mengadakan pembelaan ini wabah Naam, tidak boleh kita menutup mata dari orang-orang yang seperti ini. Naam, yang punya sikap-sikap ngeyel, sikap-sikap al-khaul, suka mendebat, memberikan argumen-argumen yang tidak dibangun di atas hujjah wala burhan, tidak pula di atas ilmu dan dalil. Naam, ikhwani fidin azakumullah, untuk menyelamatkan agama kita tidak boleh kita pakai perasaan. Lalu kemudian kita mengatakan dia itu baik orangnya, pemurah orangnya, suka memberi. Naam, penyayang dengan anak kecil. La. Ahlul bid'ah lebih pemurah, ahlul bid'ah lebih penyayang. Tetapi para ulama tetap ya untuk menjaga kehormatan agama kita maka kita tinggalkan sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia membuang sikap-sikap ngeyel dan khautnya tersebut. Hilang darinya barulah kita kembali untuk kemudian mengambil ilmu darinya. Naam, untuk kemudian kita ta'awun dengannya alal birri wa taqwa di atas dakwah ini. Selama tidak ada bukti-bukti yang tampak padanya, maka selama itu kita jauhi. Selama itu kita jauhi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Illa ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, faulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim." Naam, syarat orang-orang yang bertobat itu kecuali mereka bertobat illalladzina tabu wa aslahu dan membuat perbaikan setelah itu. Karena namanya orang bersalah, dia telah membuat kerusakan. Naam, telah mengkaburkan pemahaman ikhwan. Naam. Manhaj ini kabur dengan sebab perbuatan-perbuatannya, dengan sebab ucapan-ucapannya. Maka diharuskan dia aslahu setelah dia bertobat harus ada islah. Betulkah taubatnya itu dibuktikan dengan islah yang dia lakukan setelah selanjutnya? Naam, yaitu perbaikan-perbaikan. Ya, perbaikan-perbaikan yang nyata baik dengan lisannya maupun dalam bentuk praktik amalannya. Illal tabu wa aslahu wa bayyanu dan menjelaskan bahwa saya bertobat dari perkara ini, perkara itu, demikian dan demikian dan saya bertobat. Ya, ini syarat baru orang itu dikatakan bertobat. Naam, lalu kemudian kita boleh untuk kembali mengambil ilmu padanya dan bertahun dengannya. Tolong menolong dengannya dalam dakwah. Selama itu belum nampak, maka para ulama kita menjelaskan dengan kaidah ayat ini belum bisa diterima. naam belum bisa diterima taubat tersebut. Ya, sampai dia melakukan islah dan bayan. Naam, ini keterangan para ulama-ulama kita dan sering saya mendengarkan hal ini. Naam. Sampai terakhir Syekhana Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah juga ditanya terakhir beberapa hari dalam permasalahan syurut-syurut taubah beliau pun mengulangi dan menyebutkan ayat ini illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu kecuali orang-orang yang telah bertobat dan membuat islah dan membuat bayan kalau tidak ada islah dan bayan, bahkan sebaliknya, maka ini belum dikatakan taubat. Nam, belum dikatakan taubat. Fadl. Fahimtum ya ikhwan, barakallahu fikum. Naam. Taib. Antum bagus untuk membaca kisah Al-Imam uh, Ibnu Aqil, taubatnya Imam Ibnu Aqil rahimahullahu taala. Ya, dan sudah diterjemah dalam bentuk bahasa Indonesia, antum sebaiknya membaca uh, kitab tersebut atau tulisan tersebut bagaimana seorang imam yang ditahdir oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Lalu kemudian Imam Ibnu Wakil itu rujuk dari tobatnya dan membuat perbaikan Islam dan merinci satu persatu dari apa yang dia bertobat dengan darinya. Naam, lalu kemudian menyebarkannya sebagai tabri'atu dhimmah dan ini menunjukkan keikhlasan orang yang bertobat. Keikhlasan seseorang yang bertobat adalah ketika dia bayan menampakkan kesalahan-kesalahan tersebut di tempat-tempat yang dia telah membuat kerusakan dan pengkaburan. Naam, dia kembalikan semua itu, dia jelaskan secara terbuka sehingga semua orang mengetahui, maka ini ciri orang yang ikhlas dalam taubatnya. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Maka hadzal khaut sekali lagi mudayyi'atun lil waqt melalaikan waktu dan ini adalah terkadang seseorang itu di dalam khautnya membela kebatilan dan memerangi al-haq sekalipun dia tidak menginginkan itu, sekalipun niatnya tidak demikian. Tapi dia tidak sadar. Naam. Sebagaimana yang saya sebutkan pada antum. Ya. Dulu naam seseorang yang tingkatan ulama pada awalnya ketika masih di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah salafiyin dia membantah Said Qutub. Naam, bahkan menulis di kitab-kitabnya tentang Said Kutub. Tapi ketika dia mulai menyimpang, nam terpengaruh dengan sebab bermuamalah, bermuda-muda bermuamalah dengan orang-orang hizbiyin, dengan orang-orang yang ikhwanul Musliminka atau uh, turafiyin, ihuturaf dan selainnya. Bermuda-muda mengadakan ta'amul, beramal dengannya, ya, berkawan dengannya akhirnya perubahan sedikit demi sedikit muncullah statement-statement yang mulai melakukan apa? mengandung pembelaan terhadap Said Kutub. Berbalik. Naam. Subhanallah. Lalu ketika diberikan nasihat diingatkan oleh para ulama-ulama tersebut yang menulis tentang kerusakan Said Kutub, diingatkan justru dia melakukan khawd Naam, ngeyel dan membantah kiri kanan justru mengeluarkan statement-statement yang semakin membela Said Kutub. Naam. Dengan perjalanan setahun, dua tahun, tiga tahun, para ulama sabar. Sabar. Dalam menunggu rujuknya orang tersebut. Syekh tersebut. Tapi ternyata qadar Allah masyafal semakin bertambah, semakin bertambah, maka tidak ada jalan lain kecuali para ulama harus melakukan tahdir, memperingatkan agar kaum muslimin, agar salafiyun menjauhi syekh tersebut, meninggalkannya. Naam. Ya, seperti Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Naam, abul Hasan Al-Ma'ribi. Amsal haula. Semisal mereka ini. Naam. Subhanallah menunjukkan tidak ada jaminan hidayah min Allah. Hati ini dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menempuh arahan-arahan para ulama, nasihat-nasihat para ulama, maka kita tidak merasa aman dan sangat mengkhawatirkan pun kita akan tergelincir, naudzubillah dan akan menyimpang dari siratal mustaqim dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah di atas bimbingan para ulama ahlu sunnah khususnya ulama al-kibar. nah Famal makhraju minal fitan, maka apa jalan keluarnya dari fitnah-fitnah? Antabta'ida anha, antalzima al-ulama al-kibar, an la takhudha fiha. Da'ha lil ulama al-kibar, humul ladhina yatakallamuna fiha. Fa iyyaka an tush'ila al-fitnah, wa iyyaka an tuthiraha, wa iyyaka an tatakallama fiha. Yas'u kama wasa'a al-ulama al-kibar. Lidzalika tajidu anna min asbabi wuqu'i syabab fil fitan khawduhum fiha wa adamu ibtiadihim anha. Jalan keluarnya hendaklah engkau menjauhi fitnah tersebut dan berpegang teguh dengan para ulama besar dan jangan engkau berdebat-debat di dalamnya. Biarkan apa yang diucapkan oleh ulama itu yang kau sampaikan. Khalas, ikuti. Naam, da'ha lil ulama il kibar. Biarkan ulama kibar yang memutuskannya. Ketika keputusan itu keluar ikuti para ulama kibar karena mereka lah yang berbicara di dalamnya dengan ilmu. Fa iyyaka an tusyilal fitnah, maka hati-hati engkau untuk menyuluh api fitnah dengan apa? Naam, dengan engkau membuat keributan yaitu memberikan argumen-argumen sendiri yang menyelisihi keputusan para ulama kibar tersebut. Ini namanya isyalul fitnah menyuluh api fitnah. Naam, dan membuat isar, membuat keributan kekacauan di tengah-tengah sof-sof salafiyin. Wa iyyaka an tatakallama fiha. Hati-hati engkau berbicara di dalamnya menyelisihi ulama-ulama tersebut. Ya sa'uka mawasi'al al kibar. Cukup bagimu apa yang cukup dari para ulama al-kibar. Lidzalika tajidu anna min asbabi wuqu'i syabab fil fitan. Oleh karena itu kalau engkau mengamati maka engkau mendapati bahwa sebab-sebab terjadinya dan terjerumusnya para pemuda Islam, para pemuda Ahlus sunnah salafiyin di dalam fitnah-fitnah adalah khawduhum fiha yaitu debat-debatnya mereka di dalamnya wa ada mubti'adihim anha dan tidak mau diam dan menjauhkan diri dari debat-debat di dalamnya. Naam. Halas, selesai, cukup. Apa yang diputuskan ulama, halas. Tidak pantas bagi kita untuk berdebat-debat. Naam, sampaikan apa yang disampaikan ulama. Fasubhanallah. Ya, apa yang dijelaskan oleh Syekh di sini adalah telah terjadi. Naam, dan terjadi di zaman kita sekarang ini. Semua berkomentar Naam. Datang keputusan Syekh menjelaskan demikian-demikian muncul komentar kiri kanan. Ya, para syabab salafiyin bahwa oh maksud Syekh seperti ini seperti ini. Oh maksudnya Syekh seperti ini seperti ini. Naam, ditakwilkan dengan argumennya sendiri. Nah, muncul lagi setelah itu muncul keputusan masyayikh yang kedua, muncul komentar kiri kanan, klarifikasi dan lain sebagainya. Naam, menyebabkan lagi mad'u tidak percaya. Ya, dan merasa dipermainkan oleh ulamanya dan ustadznya. Muncul berbagai bentuk komentar-komentar yang semua ini adalah khaut. Naam. Khaut. Yang menyebabkan isar, keributan dan kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah sof ahlu sunnah wal jamaah. Naam. Demikian ikhwani fid din azan ya Allah wa iyyakum. Taib. Kaidah yang ketujuh. Al-qaidatus sabi'ah. التي أوصي نفسي وإخواني بها وهي قاعدة مقررة معروفة ولكن لابد من تكرارها ولابد من ذكرها adalah yang saya wasiatkan kepada diriku dan kepada ikhwan saudara-saudaraku yaitu kaidah yang diikrarkan yang ma'ruf di tengah di kalangan para ulama akan tetapi harus kita mengulang-ulangi dan menyebutkannya kaidah yang dimaksud adalah luzumul ulama salafiyin wal bu'du an ahli bid'ah wal ahwa wal bu'du anil al mashbuhin walladzina haulahum تحذيرات أو yadhhar minhum mu'anidah mu'anadah lil masyayikh salafiyyin walladzina yadhhar min falatati kalamihim syai'un yadullu ala adamil ulfati lis salafiyyin wa yaitu berpegang teguh dengan para ulama salaf salafiyin dan menjauhkan diri dari ahlul bidah dan ahlul ahwa Demikian pula menjauhkan diri dari orang-orang yang masbuhin. Antum tahu masbuhin? Orang yang terkena syubhat. Ya. Jadi tidak mesti ahlul bidah ahlul ahwa. Ya. Sekalipun dia masih ahlus sunnah tapi terkena syubhat di kepalanya banyak. Naam. Itu dan, dan itu bisa diketahui dengan ciri-cirinya, dengan kalam kalamnya, ucapan-ucapannya, debat-debatnya. Ini orang yang masbuh. Ya, orang yang terkena syubhat di pemikiran-pemikirannya maka juga dijauhi orang seperti ini nah ini kaidah yang ketujuh berpegang teguh dengan ulama salafiyin menjauhkan diri dari alil bidah dan ahlul ahwa dan al masbuhin orang-orang yang terkena syubhat yaitu walladzina haulahum tahdzirat yang mereka ini apalagi mendapatkan tahdir. Ya. Mereka ini memiliki hal-hal yang harus kita ingatkan dari subhat-subhat tadi, harus diingatkan ikhwan salafiyin. Nam, Bahwa dia memiliki subhat-subhat, Ya, maka yang seperti ini dijauhi au minhum atau lebih-lebih kalau nampak lagi pada mereka ini muanidah. Ya, sifat muanid yaitu ngeyel. Sifat ngeyel, sifat mujadil, ya, keras kepala, membantah tanpa ada rujukan dari ulama-ulama, ya, khususnya ulama-ulama kibar. nah Bahkan nampak dari mereka ya ngeyel terhadap para salafiyin nampak darinya dari ucapan-ucapan sebagian ucapan-ucapannya syai'un yadullu ala adami, adamil ulfah. Ya. Nampak darinya sesuatu yang menunjukkan tidak adanya kasih sayangnya terhadap salafiyin. Naam. Ini mulai nampak ya dengan dicela-cela ucapan-ucapannya, ceramah-ceramahnya ya atau durus-durus taklimnya mulai nampak. 6. bentuk-bentuk lamz terhadap salafiyin. Ya, bentuk-bentuk menyinggung, mencela ulama-ulama salafiyin atau asatidah salafiyin. 6. itu bisa ditahu dengan dicela-cela omongan dia atau ceramah dia atau pelajaran-pelajarannya. Nah, yang menunjukkan dia tidak menyayangi para salafiyin. Ya. Fahada amrun muhim, maka ini perkara yang penting. Lianna ba'd syabab qad yaltaffu haula syakhsin ma wa hadha syakhs laysa bisalafiyin wa yudhhiru salafiyah. Thumma yaltaffu haulahu syabab fayurabbihim ala ma yuridu minal fitan wal mihan thumma yanshaqqu 'anis salafiyyin wa yusbihu as-saffu salafi fi dhalikal makan qismaini fa akthar karena sebagian para pemuda terkadang bergabung dengan orang tertentu ya di sekitar orang tertentu mereka bergabung berkumpul ternyata orang tersebut bukan salafi sekalipun dia menampakkan salafiyah menipu ya uh, salafiyin. Dia menampakkan perangai salafiyin, salafiyah tetapi dia bukan salafi. Nah, Lalu yaltafu haulahu syabab, para pemuda berkumpul padanya karena menyangka dia ini salaf, membawakan tauhid, tauhid kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab tauhid, membawakan kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, sehingga para pemuda menyangka dia salafi sehingga mereka berkumpul padanya. Akhirnya dia mendidik para salafiyin ala ma yuridu minal fitan sesuai dengan apa yang dia inginkan dari fitnah-fitnah dan uh, ujian-ujian. Uh, Naam. Akhirnya yang syaqqu anis salafiyin ya setelah itu terjadilah perpecahan dalam tubuh salafiyin ya kemudian menjadilah safus salafi di tempat tersebut beragam ya berbilang sop-sopnya salafiyin nah ini kita buktikan ikhwani fiddin azzakumullah ya dalam kasus Ihya uturaf Turafiyin inilah yang sangat banyak memecah belah sop-sopnya salafiyin di Indonesia ini ya antum tahu Turafiyin pimpinannya adalah Abdurrahman Abdul Khalik ihya di Kuwait pusatnya pernah datang di Indonesia. Waktu itu saya masih awal-awal menuntut ilmu Salafi. Waktu itu saya berada di Pondok Cilacap, Imam Syafi'i. Ternyata juga pimpinan kami di pondok itu namanya Asmuji. Ya, asalnya dari Magetan. Uh, atau apa di dekat Magetan Magetan itu? Hah? Bukan. Hah? Lah. Luas. Al-Muhim. Naam. Madiun. Ya, Madiun. Ternyata ini juga adalah orang Turafiyun. Ya, da'inya Turafiyun. Subhanallah, pada waktu itu anak belum tahu. Ya, anak mondok di dalam situ bersama dengan Ustadz Sarbini. Jadi Ustadz Sarbini letting saya sama-sama anak belajar dengan beliau. Nam dan pernah kami berguru dengan Ustadz Askari. Ya, di Ma'had di Yogyakarta. Nam. Alhamdulillah dengan perjalanan waktu kurang lebih saya empat bulan di pondok tersebut. Datang Abdurrahman Abdul Khalik. Abdurrahman Abdul Khalik ini termasuk ulama besar dan sangat dibesarkan. Ya, pimpinan Ihya Uturoth. Pada waktu itu Ja'far Umar Talib sudah dekat hubungannya dengan Syekh Robi dan Syekh Mukbil. Sehingga beliau punya perbendaraan khobar. Ya, ada ada perbendaraan ilmu pada Ja'far waktu itu. nah Akhirnya semua para tidak hadir, termasuk orang yang paling dekat dengan Ja'far Umar Talib adalah Ustadz Muhammad Umar As-Sewet. Hadir pada waktu itu acaranya di uh, Pondok Yusuf Baisa di apa Tangerang. Salah tiga, nah. Tengarang, iya. Bukan tengarang ya. Tengarang. Salah tiga Tengarang. Nah. Barakallahu fikum. Semua hadir. Kami dari santri tidak hadir. Sepulang dari pertemuan itu, Asmuji mengumpulkan kita semua santri dan menyatakan, lihat bagaimana penyimpangan Ja'far Umar Talib ini dan kerasnya dia dalam kebatilannya. Semua asatidah salafiyin seluruh Indonesia hadir kecuali sendirinya Ja'far Umar Talib. Subhanallah. Kita kalau apa? E, pada waktu itu tentunya belum punya bekal ilmu, semua terpengaruh. Nah, oh memang benar Ja'far ini keras kepala memang. Iya kan? Karena sendiri kita selalu mengikut dengan yang lebih banyak. Nah, Fasubhanallah dengan perjalanan waktu ya berita itu sampai kepada masyayikh sampai kepada Syekh Mukbil, sampai kepada Syekh Rabi dan memutuskan bahwa Naam, tidak boleh kalian hadir di majelis Abdurrahman Abdul Khalik karena dia demikian-demikian. Sampai pada tingkat dia ditabdi dijadikan sebagai ahlul bid'ah dengan tauhid hakimiyah ya yang membuat tauhid yang keempat yaitu tauhid hakimiyah secara mustaqillah berdiri sendiri. Subhanallah nampak kebenaran itu ternyata bersama dengan Ja'far Umar Talib sekalipun sendirian. Dan para asatidah yang lainnya subhanallah berbondong-bondong kemudian bertobat. Menyesal. Ya. Naam. Coba kita lihat. Masuk Yauturut pertama kali di Indonesia membuat perpecahan kubu-kubu. Pada waktu itu Yusuf Baisa tetap dalam khautnya. Naam, terus membela. Naam, dan muncul lagi yang lainnya Aunur Rafiq di Gresik tetap bersama Turofiyin bahkan dai-dai Turofiyin dikirim sampai datang uh, Syarif Fuad Hazza ini orang Mesir ya orang Arab yang dianggap ulama datang di Indonesia dikirim khusus di Salatiga banyak dari ustadz-ustadz salafiyin pergi ke sana belajar coba lihat fitnah naam subhanallah dikirim lagi Muhammad Khalaf wakilnya di Jakarta, juga orang Arab. Ya, selalu datang di pondok-pondok salafiyin, kirim bawa dana bantuan, akhirnya mengikat ya mahat-mahat salafiyin. Merasa tertekan. Ya, karena sudah menanam jasa. Terus demikian. Nah, jadi Yauturaf ini ya sejarahnya kelam. Tidaklah dia datang di suatu negeri melainkan dia memecah belah dakwah salafiyin, sof-sofnya salafiyin. Nah, oleh karena itu Syekh Mukbil rahimahullah semasa hidupnya selalu dan selalu mengingatkan tentang turafiyin ini. Dan di Yaman ada Jamiatul Hikmah juga merupakan uh, bagian daripada mereka. Selalu ditahdir oleh Syekh Mukbil. Nah, jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan Syekh Mukbil dakwanya tidak mentahdir atau jarang mentahdir. La. Ini kadib. Nah, tidak benar Asyih Mukbil rahimahullah ya di majelis-majelis umum beliau selalu meng, mem, di sela-sela majelis itu berbicara tentang firqah, berbicara tentang fulan bin fulan. Naam. Fa subhanallah, baru kemarin ana berkunjung di pondok Ustaz Afifuddin hafidahullah. Naam, sempat beliau di rumah beliau memperdengarkan kembali kaset Syekh Mukbil di durus-durus beliau. Ya, di situ saya Mukbil subhanallah di tengah-tengah pelajaran berbicara tentang firqa berbicara tentang fulan. Naam, lalu mengatakan fulan ini hizbi. Demikian demikian dicela, ya, ditahdir. Lalu kemudian beliau menyatakan ahlu sunnah wal jamaah di Yaman besar dan dibesarkan oleh Allah berkembang karena sebab apa tamayyuz Naam. Ana dengar dengan kedua telinga saya di kaset tersebut yang diputar oleh Ustaz Afif. Dan ikhwa-ikhwa yang ada mendengarkan. Ya, Syekh Mukbil mengatakan dakwah Lusunda di Yaman semenjak dari awalnya dan berkembang karena sebab mufasalah wat tamayyuz karena sifat keistimewaan dan memisahkan diri dari hizbiyin. Lalu beliau kembali menekankan wajibnya mentahdir hizbiyin. Ini Syekh Mukbil rahimahullah. Nah, di zaman-zaman kita sekarang ini mau dilupakan. Ya, sebagian ustadz mengaku bahwa Syekh Mukbil dakwanya tidak demikian. nah, Ya, tidak mentahdir, banyak sibuk dengan ilmu, majelis naam. Syekh Mukbil sibuk dengan ilmu, tapi di tengah-tengah mengajarkan ilmu, beliau selalu me, apa? Menye <clears throat> nah apa bahasa Indonesianya? Hah? Ini pentingnya juga bahasa Indonesia yang yang baku ya. Nah, karena kadang ada di benak nggak bisa disebutkan. Ah? Menyelingi. Nah, jazakumullah khair. Benar ya? Menyelingi. Nah, Syekh Mukbil rahimahullah taala dalam durus-durus ya sibuk dengan ilmu, tapi selalu beliau menyelingi dengan berbicara tentang firqa tahdir dengan afrod individu-individu tertentu. Naam. Diputar kembali kaset-kaset itu. Subhanallah. Ternyata selama ini kita dibodoh-bodohin sama sebagian ustaz yang menyatakan Syekh Mukbil tidak demikian. Dan ditambah lagi masyayat demikian tidak demikian. Subhanallah. Justru kita kembali ya meng, mendengarkan kembali majelis-majelis Syekh Mukbil Subhanallah. Ya. Ternyata dakwah di Yaman ahlu sunnah wal jamaah berkembang kata beliau dengan sebab tamayyuz wal mufasalah. Dan ada kitab saya di depan, saya ini Al-Qabidun 'alal Jamr. Ya, ini ditulis oleh Syekh Salim Al-Hilali. Tapi qaddar Allah masyafal dia juga tidak mengamalkannya. Sehingga juga ditahdir oleh para ulama. Nah, di sini ada ciri-ciri Al-Qabidun 'alal Jamr ada berapa poin yang beliau sebutkan di antaranya adalah poin yang kedua at-tamayyuz wal mufasalah. Sifat keistimewaan dan memisahkan diri. Ya, tidak bercampur baur dengan para hizbiyin. Ya. Ini sifat yang kedua dari al-qabidun al jamr yang menggenggam bara api di zaman-zaman fitnah. Ya. Naam. Dan Beliau jelaskan panjang lebar di sini ya tentang wajibnya atau tamayyuz wal mufasalah Syekh Salim Al-Hilali. Naam, di mana seorang dai tidak boleh ber uh, eh, bermudahana, eh, berbasa-basi. Ya, lalu menggugurkan prinsip agamanya untuk kemudian berkawan akrab baik dengan orang ini. Ya, padahal dia tahu orang ini punya munharifah, punya penyimpangan-penyimpangan. Lalu dia tidak ada nasihat, berbasa-basi, bergaul terus dan terus menerus, maka ini bukan sifat apa? Tamayyuz wal mufasalah. Nah, ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Ikhwan fillah azakumullah. Sekali lagi, Naam. Keistimewaan dakwah sunnah wal jamaah yang sering kita dengarkan dari para ulama kita dan khususnya Syekh Mukbil rahimahullah beliau menyebutkan dengan dua hal ya selain dari kuat tamayuz tadi kekuatan keistimewaan pembedaan diri dari selain mereka yang kedua kuatul ilm kekuatan ilmu nah mereka memiliki kekuatan ilmiah dan kekuatan apa tamayuz jadi dua ya tidak cukup dengan satu saja terkadang orang memiliki ilmu yang kuat banyak ilmunya tetapi dia memiliki kepribadian yang lemah dhafus syakhsiyah lemah kepribadiannya mudah digoda dengan fulus mudah digoda dengan jabatan, dengan harta, dengan kedudukan. Nah, lalu kemudian dia menggugurkan sifat apa? Sifat tamayyuz wal mufasalah. Ini yang kedua. Makanya harus beriringan dua hal ini. Tidak cukup dengan uh, kuatul ilm, tidak ada kuatul tamayyuz dan tidak cukup kuatul tamayyuz wal mufasalah, tidak ada kekuatan ilmu dua-duanya harus berjalan. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memenangkan dan mengangkat dakwah Ahlus sunnah wal jamaah dimanapun mereka berada. Ikhwani fi din wa akhwati fillah. Naam. Demikian apa yang saya sebutkan pada antum bahwa dengan tidak adanya sifat tamayuz wal mufasalah tersebut kemudian masuknya berbagai hizbiyah maka akan menjadikan soft-softnya salafiyin terpecah belah. Nah, mesti dan itu dibuktikan dengan apa yang terjadi dalam uh, sejarah dakwah Indonesia ini, dakwah lusunnah yaitu masuknya Ihya uturof Haramain juga demikian. Ya, Haramain juga demikian. Masuk Haramain menawarkan ini ya memang ditampakkan ahlu sunnah menawarkan dana pembangunan masjid, pondok pesantren kepada ustadz kita salafiyin. Akhirnya ya bantuan itu diterima. nah Dalam keadaan mesti dia punya tujuan, punya program. nah diterima bantuan tersebut. Akhirnya terjadi lagi perpecahan di kalangan para duat salafiyin yang satu mengatakan memberikan nasihat ya akhi jangan jangan ambil bantuan haramain ini berbahaya demikian demikian dia pun ngeyel dan tetap mau menerima akhirnya terjadi lagi gesekan padahal ulama sudah memperingatkan jangan tinggalkan Yahud Turafiyin tinggalkan muassasah haramain karena dengan bantuan-bantuan mereka itulah yang memecah belah sob-sob kalian alusunawal jamaah salafiyin nah mereka sudah punya program Wallahu alam bisawab. Maka kita lanjutkan insyaallah badal adzan sedikit dari kaidah yang ketujuh ini dan adzan uh, eh, salat zuhur telah masuk maka pada muadzin kita persilahkan untuk mengumandangkan adzan badal adzan insyaallah saya selesaikan kaidah yang ketujuh ini nah falyatafaddal barakallahu fikum jazakumullahu khairan